Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jemaah salat Maghrib Masjid Al Asr Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan di bab baru di <clears throat> Sama'il Nabi karya Imam Tirmidzi rahimallahu taala maka kita akan uh, lihat sejumlah sanad untuk hadis-hadis yang kemarin telah kita baca di bab tentang rambut kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin eh, terakhir kita bahas hadis yang kedua hadis Aisyah tentang itu hadis dari Hisham bin Urwah. Kemudian <clears throat> Hadis selanjutnya yaitu hadis yang ketiga adalah hadis dari Al-Bara ibn Azib. Imam Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadisana Ahmad ibn Mani' <clears throat> Ahmad bin Man ini Abu Ja'far al Barawi Nazilu Baghdad orang yang beliau tinggal di kota Baghdad Al-Asam dan beliau adalah seorang yang Eh, tuli. Namun Al-Hafidh beliau adalah ulama besar di bidang hadis. Al-Masyur, Sahibul Musnad, beliau punya kitab yang judulnya Musnad. Qala hadasana Abu Qatan nama aslinya adalah Amr ibn Muhayyim Az-Zabidi Al-Basri. Hadasana Syu'bah yaitu Sohba ibn Hajjaj Amirul Mukminin fil Hadis an Abi Ishaq itu Abi Ishaq As-Sabi'i dari Al-Bara ibn Azib radallahu anhuma Kemudian hadis yang keempat adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik eh, Al-Hafidh At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadisana Abu eh, hadisana Muhammad ibn Bashar yang terkenal dengan sebutan Bundar. Qala hadisana Wahab ibn Jarir ibn Hazim ya, Al-Asdi Al-Basri kharajalahu sittah dipakai oleh uh, enam kitab hadis. Qala hadisani eh, hadisani Abi yaitu Jarir Abu Nadar ahadul A'immatil kibar wasiqat salah satu ulama besar dan perawi hadis yang thiqah an Qatadah dari Qatadah yaitu Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi Abdul Khattab Al-Basri thiqatun thabatun ulida akmah Qatadah ini terlahir dalam keadaan buta Eh, sanat asitin di tahun 60 Hijriah. Kata Sari, lam yakun fiadil ummah akmah mamsuhul ain ghairuhu. Kata Sari tidak ada di tengah-tengah umat ini sampai masa masanya Sari adanya seorang yang akmah orang yang terlahir dalam keadaan buta mamsuhul ain Ya, tidak ada bola matanya, lahir-lahir dalam keadaan tanpa bola mata selain kota ada. Ajmau ala ilmihi wa zuhdihi, namun uh, ulama di masanya sepakat beliau adalah seorang yang berilmu dan seorang yang zuhud. Ya, kemudian kota ada dari Anas bin Malik. Dan hadis yang kelima ya, al hafidh At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadisana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar <clears throat> Muhammad bin Yahya ibn ya, Umar ini adalah al hafidh An-Naisaburi seorang ulama pakar hadis dari Naisabur karena imam ahli zamanihi beliau adalah imam ya, orang-orang di zamannya Wa kullu ma dzukira fi Sama'il dan semua rawi yang disebutkan dalam Sama'il Ibnu Abi Umar maka yang dimaksudkan adalah Muhammad bin Yahya. Qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah dari Ibnu Abi Najih atau e, dari Sufyan ibn Uyainah beliau adalah Abu Muhammad ibnu Abi Imran al-Hilali al-Kufi. Beliau dari beliau tinggal di Kufah. Ibnu Uyainah ada di masanya ada dua Sufyan yang terkenal, Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan ibn Uyainah ini di Kufah. Ya, maka Sufyan al thawri itu tinggal di Mekah. Ahdul A'lam Al-Kibar salah satu tokoh ulama besar di zamannya. Di antara hal yang menunjukkan besarnya dan luar biasanya uh, beliau ini adalah perkataan Al-Imam Syafi'i, laula Malik wa Sufyan la ilmu ahli al-Hijaz. Ya, seandainya bukan karena Malik dan Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah, dia al-Kufi namun dia tinggal di Mekah kembali. Sufyan Thawri tinggal di Kufa. Adapun Sufyan bin Uyainah, maka dia tinggal di Mekah sehingga dia disebut Ahlul Hijaz oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan seadanya tidak ada Malik dan Sufyan Ibn Uyainah la dhahaba ilmu Al-Hijaz, maka hilanglah ilmunya eh, ulama Hijaz. Sami'a min sab'in min tabi'in Sufyan bin Uyainah tabi' tabi'in, beliau belajar dan mendapatkan hadis dari 70 tabi'in. beliau meninggal tahun eh, uh, 198 Khajalahul Jamaah dipakai oleh uh, enam kitab hadis dari Abdullah ibn Abi Najih Najih wazannya Karim berarti Najih nama aslinya Abu Najih adalah Yasar ini bekas budaknya Al Akhnas dari Mujahid Mujahid ini Mujahid bin Jabar Mujahid bin Jabar boleh juga dibaca bin Jubair dengan bentuk tasghir. Ini ada yang bacanya Mujahid bin Jabir, ada yang menyebutnya Mujahid bin Jubair. Wal awal ashar, namun e, sebutan Mujahid bin Jabir itu yang lebih terkenal. Mata bin Mekah, beliau meninggal di Mekah, wawasajidun. Dan saat meninggal dunia, beliau dalam keadaan sujud di Masjidil Haram. Eh, sanata salasin wa mi'ah meninggal tahun 103 Hijriah kharajalah sittah beliau dipakai oleh 6 kitab hadis dari Umuhani. Oh, Umuhani ini nama aslinya adalah Fakhitah ada yang mengatakan nama aslinya adalah Atikah ada yang mengatakan nama aslinya adalah Hindun dia adalah binti Abi Talib ini sehingga dia syakikah dan dia adalah saudara kandung sebapak dan seibu dengan Ali. Namun uh, Umuhan ini aslamat yaumul fathi baru masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Dan Umuhan ini pernah dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun Nabi menolaknya. Namun Umuhan menolaknya. Fakalat Umuhan beralasan uh, eh, ini imra'atun musibatun atau ini imra'atu musibatin wa tadarat fa'adaroha. Saya adalah seorang perempuan yang memiliki permasalahan dan iktadarat maka beliau menolak lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adaroha dan Nabi pun memakluminya. Dan Ummu ini adalah orang yang dikatakan oleh Nabi saat penaklukan kota, kota Mekah Kot ajarna man ajarti ya umahani. Kami lindungi ya, semua orang yang engkau lindungi wahai umuhani. Maka di sini e, terdapat pelajaran penting bahasanya menolak laman orang soleh itu bukan satu hal yang tercela. Ya. Ya. Siapa yang lebih soleh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ya. Dan umuhani menolak lamarannya, tidak mau diberi istri karena satu dan lain hal. Ya, maka ketika seorang perempuan menolak lamaran seorang laki-laki yang nampaknya soleh itu pun nampaknya ya kayak kayaknya. Ya, maka eh, maka lebih ya, karena satu alasan tertentu boleh jadi alasan eh, ya, alasan-alasan yang alasan tertentu bersifat ya, bukan karena masalah agama, karena pertimbangan-pertimbangan yang lain, kok rumahnya terlalu jauh dan sebagainya ya, kok tampangnya kurang meyakinkan atau yang lain ya, maka itu tidak tercela ya tidak tercela orang yang demikian yang jelas-jelas nyata-nyata saleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, lamarnya ditolak oleh Ummu Hani Nabi tidak tersinggung Nabi tidak marah-marah ya. kamu nggak tahu wanita nggak tahu diuntung ah, tidak demikian ada roha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasannya memakluminya ya tidak masalah tidak mengapa Iya. <coughs> Ya. Ya, asyad ba'da Ali dahran tawilan. Beliau meninggal uh, hidup lama setelah wafatnya Ali, matat fi khilafati Muawiyah. Uh, dan Ummu Hani ini meninggal dunia di masa khilafah Muawiyah. Nah, Ummu Hani di sini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba menemui kami E, di Mekah satu kedatangan. Di sini dikatakan wahadil marah kanat fifatil Mekah. Kedatangan yang dimaksudkannya adalah kedatangan Nabi di kota Mekah. Karena Nabi itu datang di kota Mekah setelah beliau hijrah sebanyak empat kali. Yang pertama adalah Umratul Qadok tahun 7 Hijriah, kemudian Umrah Ji'ronah setelah Nabi pulang dari Hunain, kemudian uh, eh, Fatul Mekah, kemudian Hajatul Wada. Ya, kemudian hadis selanjutnya hadis dari sahabat Anas Al-Hafidh uh, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan ada sana Suwaid ibn Nasr ya, dengan cara tasghir berarti Suwaid Ibn Nasr Al-Maruzi siqatun qal hadasana Abdullah bin Mubarak dari Abdullah bin Mubarak beliau adalah Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Handali at-Tamimi al-Maruzi. Ahadul a'immatil a'lam, salah satu ulama besar. Akhoda an arba'ati ala syekhin. Dan beliau adalah seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Dia ngambil hadis dan belajar mendengar hadis dari 4.000 guru. Artinya beliau adalah eh, penuntut ilmu ulung, pemburu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sikotun eh, sabatun hujatun. Seorang fiqah. Jama'a ilman aziman. Dia seorang yang mengumpulkan ilmu yang sangat banyak dan besar. Beliau ahli fikih, beliau ahli sastra. Beliau terkenal dengan zuhudnya dan kezuhutannya. Dia ahli nahwu, ahli bahasa Arab, kemudian ahli syair. Maka banyak ilmu terkumpul pada beliau. Yeah Eh, meskipun dia kalau dari sisi nasab ya tidak bagus tidak bagus kan Abu Turkian ayahnya adalah orang Turki Kon Buddha ayahnya adalah seorang Buddha, maka dia cuma keturunan Buddha, min Hamdan dari kabilah Hamdan yang dimiliki oleh kabilah Hamdan ya, ayahnya Buddha, anaknya masuk Allah ya. dari Makmar uh, eh, ya, Ibnu Rashid Al-Basri Al-Asdi dari Thabit Al-Bunani. Al-Bunani itu nisbat kepada Bunan. Ini, kepada Bunan. Bunan itu Ummu Sa'ad ibn Lu'ay ibn Ghalib. Demikian dikatakan oleh Al-Khatib. Sahiba Anas ibn Malik arba'ina sanah. Sabit al-Bunani ini menjadi eh, muridnya sahabat Nabi Anas bin Malik mulazamah ya, belajar kepada Anas bin Malik arba'ina sana. 40 tahun belajar kepada Anas bin Malik. Khawajalahu sitah dipakai oleh uh, enam kitab hadis. Kemudian hadis yang ketujuh adalah hadis dari uh, eh, Ibn Abbas radhiallahu anhuma At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan Hadasana Suwaid ibn Nasar qal akhbarana Abdullah bin Mubarak an Yunus ibn Zaid ya, tadi dari Suwaid ibn Nasar <clears throat> qal akhbarana Abdullah bin Mubarak bin dari Yunus bin Yazid ya, dari Zuhri yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri Imamun Jalil qal akhbarana Ubaidillah ya, dari Ubaidillah yaitu Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Ubaidillah ini uh, bitazghir, pakai tazhir, berarti Ubaidillah al-Hudali al-Madani al-Faqih al-A'ma. Dia pakar fikih, namun dia adalah seorang yang buta. Faqihun sabatun fiqatun ahli fikih, ulama besar di bidang fikih. Dan dia adalah seorang yang bagus dalam bidang hadis. Sabatun fiqatun. Wa min talamidatihi di antara muridnya di antara murid Ubaidillah ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ini adalah salah satu dari tujuh mufti kota Madinah di masa tabi'in. Mata sanata samanin autis'in wa tis'ina e, wafat tahun 98 Hijriah khojalah husitah dipakai oleh e, enam kitab hadis. Ubaidillah ibn Abdillah eh, ayahnya Abdullah ditakbir min ayani rasikhin tabi'iyun kabir dari di antara ulama tabi'in besar bin Utbah. Nah Utbah itu Ibnu Mas'ud. Utbah Ibnu Mas'ud. Maka Utbah ini saudaranya Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah ada Abdullah bin Mas'ud, ada Utbah ibn Mas'ud. Maka ini pernahnya ya, ya kata orang Jawa pernahnya keponakannya uh, Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas radallahu anhuma. Kemudian uh, Ibn Abbas ini menceritakan yang kemarin telah kita baca bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu model sisiran rambutnya adalah sadel sisir ke belakang ya, karena orang-orang musyrik yaitu kufar Mekah mereka bersisir dengan bentuk belah tengah. sedangkan ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi mereka bersisir dengan uh, sisir ke belakang. dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencukai mencocoki ahli kitab dalam perkara yang tidak diperintahkan. Namun di akhir e, pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sisirannya adalah sisiran belah tengah. E, tentang hadis ini terdapat e, perkataan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan hubuhukana limuafakati awal al-amri inda dukhulihil madinata maka kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencocoki ahli kitab itu adalah di awal mulanya di awalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di masuk ke kota Madinah di mana di waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat sebagaimana kiblatnya orang Yahudi, yaitu Baitul Maqdis. Yang ini Nabi lakukan untuk mengambil simpati mereka. Namun setelah Nabi berupaya mengambil simpati mereka, namun ternyata mereka pun juga tidak tertarik, tidak mau menerima Islam. Ternyata apa yang Nabi lakukan tidaklah manfaat, maka lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyelisih Yahudi dalam banyak perkara. Di antaranya adalah dalam masalah eh, dalam apa yang beliau lakukan, di antaranya adalah sisiran rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga disampaikan fi dalilun ala anal farqa afdal. Ya, di sini jadikan dalil bahasanya sisiran belah tengah itu yang lebih afdal karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam roja'a ilaihi. Pada akhirnya sisiran rambutnya adalah belah tengah. Walau sapi wajibin, namun ini bukanlah satu hal yang wajib. Ya. Karena terdapat nukilan bahasanya sejumlah sahabat itu sisirannya sadel disisir ke belakang setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya e, sisiran belah tengah itu wajib, tentu tidak ada sahabat yang sadel e, sisiran menjulur ke belakang. Oleh karena itu se, e, sebagian ulama mengatakan al hadis ya dulu ala jawazil ini wal amru fihi sa'ah atau wasi'. Nah, di sini menunjukkan bolehnya dua-duanya sisiran ke belakang ataupun belah tengah sehingga masalah ini adalah masalah yang lapang. Ya, kemudian hadis yang terakhir di bab rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-8 dari Umuhani At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasan Muhammad ibn Bashar yaitu Bundar Kal akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi, kal hadisana Ibrahim ibn Nafi al-Makki dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani. Ya. Dari Ibrahim ibn Nafi al-Makki al-Makhzumi, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari uh, dari Mujahid ibn Jabir dari Ummu Hani. E, di sini disampaikan tentang faedah hadis ini. Fihi e, dalam hadis ini terdapat pelajaran bolehnya e, menggelung rambut, ya, mengikat rambut hatta lirijal sampai-sampai untuk laki-laki sekalipun wala yaqtasu bin nisa'i maka bolehnya memiliki jalinan rambut itu bukan kekhususan perempuan. Ila binadhar lima u'tida fi aktari bilad fi hadil asminah wal i'tibar bihi. Kecuali dengan menimbang apa yang telah menjadi kebiasaan mayoritas negeri di zaman-zaman ini dan mempertimbangkan hal tersebut. Ya, di mana uh, sejak masa yang lama uh, menjalin rambut itu sudah jadi secara budaya itu telah menjadi budaya khas wanita. Namun asalnya uh, asalnya kalau merujuk ke masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, itu bukan kekhususan perempuan. Namun ketika seorang itu berada di satu tempat yang di situ Eh, menjalin rambut adalah kekhususan perempuan, maka ini patut untuk dipertimbangkan. Di sini di buku Mawahib Muhammadiyah yang beliau ini uh, wafat tahun 1204 Hijriah, uh, beliau katakan bahasanya banyak di mayoritas negeri, ya, mayoritas negeri-negeri kaum muslimin menjalin rambut itu adalah kekhasan perempuan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bab e, selanjutnya bab tentang bersisirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bab yang keempat di Sama'il Nabi adalah bab tentang bersisirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini Al-Musannib e, eh, penulis yaitu At-Tirmidzi rahimallahu taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bersisirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan tarajul bersisir adalah tasrih, merapikan rambut, tandib, membersihkannya dan memberikan perhatian terhadap rambut kepala dan adalah uh, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini dan dalam bab-bab yang lainnya adalah sikap pertengahan. Maka Nabi keadaan Nabi tidaklah seperti orang yang uh, pikirannya hanya memikirkan rambut dan rambut saja. Nah, ya, laisa kaman hamuhu sya'rahu. Bukan seperti orang yang habis pikirannya mikirkan rambutnya. Maka dia habiskan untuk bersisir rambut dan untuk memperbaiki dan e, menata rambut awqatan tawilatan waktu yang lama bercermin itu satu jam lamanya bukan seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun Nabi juga bukalah seperti orang yang tidak peduli dengan rambutnya nggak ngurusi rambutnya punya rambut namun nggak diurusi dan tidak yaktani perhatian dengannya albatata sama sekali akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wasaton pertengahan ya, dalam masalah perhatian terhadap rambutnya. Tuna ifrotin tidak berlebih-lebihan sampai berjam-jam untuk masalah rambut. Namun walat tafritin tidak pula ya, menyepelekan sehingga tidak pernah ngurusi rambut sama sekali. Ya, maka uh, dalam hal ini terdapat sejumlah hadis yang pertama dari Hisam bin Urwah dari ayahnya yaitu Urwah ibn Zubair dari Aisyah. Aisyah mengatakan kuntu urajilu ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ya, menyisiri rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haidun dalam kondisi haid. Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya seorang wanita menyisiri rambut kepala suaminya meskipun dia dalam kondisi haid. Sehingga sebagaimana di sini menunjukkan bolehnya wanita haid menyentuh suaminya dan seorang laki-laki menyentuh istrinya yang dalam kondisi haid. Sehingga di sini dalil menunjukkan bahasanya badan wanita haid itu tidak najis. Tidak sebagaimana anggapan eh, orang-orang e, Yahudi. E, di mana dalam ajaran Yahudi e, ketika wanita itu haid seluruh badannya itu kotor. Seluruh badannya itu kotor dan najis dan kebalikan dari hal ini adalah orang-orang Nasrani. Ya, yang mereka tidak mengenal kotornya ya, kotornya darah haid. Oleh karena itu mereka membolehkan mengumpul istri meskipun dalam kondisi haid. Maka datanglah syariat Islam pertengahan di antara ya, di antara ajaran Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang menajiskan seluruh badan wanita haid persentuhan dengannya itu najis dan kotor ya, dan Nasrani ajaran Nasrani yang mengatakan e, wanita haid itu suci termasuk darah haid itu tidak masalah sehingga mereka membolehkan mengumpuli istri dalam kondisi haid maka datang Islam dengan mengajarkan sikap pertengahan dengan mengatakan bahasanya e, darah haid itu kotor maka ketika istri haid tidak boleh ada hubungan suami istri namun badan wanita yang dalam kondisi haid itu suci dan tidak najis. Ini kemudian eh, hadis yang kedua adalah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering memberi minyak untuk rambut kepala beliau. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rajin menyisiri jenggotnya. Wayukthir al-qina dan Nabi sangat sering memakai kina ya, Penutup kepala yang menghalangi, yang berfungsi untuk menghalangi supaya uh, minyak di rambut itu tidak mengotori baju. Hatta ka'anna sampai-sampai seakan-akan pakaian Nabi itu pakaian Zayat orang yang jualan minyak. <clears throat> Namun di catatan kaki disampaikan sana tadi sini dhaif. Di sana ada perawi namanya Rabi ibn Subih dan seorang yang jujur namun hafalannya jelek. Ibnu Hibban mengatakan dia adalah seorang yang ahli ibadah dan hadis itu bukalah hal yang dia tekuni. Hmm, dia tekun dalam ibadah dan tidak punya ketekunan di bidang hadis kemudian meriatkan hadis. Maka jadilah waqa'a hadisil manakir. Maka dalam hadis-hadis yang dia bawakan terdapat banyak ya, yang keliru. Min haitsu la yash'ur tanpa dia sadari. <clears throat> Demikian juga ada rawi lain yang bermasalah namanya Yazid ibn Aban ar-Raqasi wal daif dan dia adalah perawi yang daif. Penjelasannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sering meminyaki rambut uh, rambut kepalanya. <clears throat> Maka di sini menunjukkan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yukfir itu sering menggunakan minyak rambut untuk rambut kepalanya ketika beliau e, menyisirinya. Demikian juga Nabi itu menyisiri jenggotnya. Artinya Nabi punya jenggot, pelihara jenggot. Dan jenggotnya adalah jenggot yang lebat sehingga perlu disisiri. Dan beliau sering memakai kina, apa itu kina? Khikoh, potongan-potongan kain. Tu'do' ala ra'as, yang diletakkan di kepala. Setelah orang itu memakai minyak rambut. Untuk melindungi kain dari e, dampak minyak rambut. Dan ini tentu diperlukan manakala minyak rambut yang dipakai itu banyak. Ya, kalau minyak rambutnya itu eh, minyak rambut yang dipakai sedikit tentu tidak perlu kina. Ya, namun perlu kina ditaruh di sini, ditaruh di leher supaya minyak kemudian tidak membasahi, tidak kemudian mengenai kain, tidak mengenai baju. Ini diperlukan kalau eh, jumlah kuantitas minyak rambut yang di, dituangkan itu cukup surplus, ya, ya, ya, cukup berlimpah sehingga perlu kina. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering memakai kina roti karena banyaknya minyak rambut kepala yang beliau pakai. Maka beliau hobinya itu kalau pakai minyak rambut itu berlimpah. Ini, oleh karena itu kemudian eh, habis pakai minyak rambut maka, maka naruh kain di tengkuk, di leher, Eh, selama beberapa waktu lamanya. Seakan-akan pakaian bila pakaian penjual minyak. Zayat artinya adalah orang yang sibuk dengan e, minyak daiman selalu. Famisluhu takunu ala thiyabihi. Maka orang yang semacam ini pada kainnya seringkali terdapat bukoon, tambalan, dan jejak atau bekas minyak. Oleh karena itu maka kalimat ini ka'anna saubahu saubu zayyad ini adalah fihi nakarah. Dinilai perkataan yang bermasalah. Dinilai keliru. Ya, dinilai mungkar. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan uh, tatkala setelah beliau mengutip hadis ini beliau mengatakan fi gharabah wa nakarah. Ini kalimatnya ini aneh dan ini mungkar, tidak benar. Faminan eh, nakara fihi, maka di antara kemungkaran atau hal yang bermasalah di redaksi hadis ini adalah kalimat ka'anna thawbahu thawbu zayyad. Pakaian Nabi itu seperti pakaian tukang minyak. hadis sifaton, padahal keadaan semacam ini, pakaian yang jelek, pakaian yang kotor semacam ini, adalah kondisi pakaian yang diingkari oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Alaman ya roha alaih Ketika Nabi melihat ada orang yang seperti itu keadaannya, pakaiannya kotor. Nabi tegur. Kalau Nabi itu menegur orang yang pakaiannya kotor, mungkinkah Nabi berpakaian dengan pakaian yang kotor? Jelas tidak mungkin. Di sini letak kelirunya. Ya, buktinya kalau Nabi menegur adalah hadis yang diatkan oleh Abu Dawud. Dalam sunannya dari Jabir. Ya, Jabir mengatakan, datang Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami sekumpulan para sahabat dan Nabi melihat ada salah seorang sahabat itu syaitan rambutnya acak-acakan. Kata fauqa sya'ruhu awut-awutan acak-acakan rambut kepalanya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amakana yajidu hada maysakinu bi sya'rahu. Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu yang bisa menenangkan rambut kepalanya? Ini, acak-acaan, kata orang Jawa tambah jegrak dan seterusnya, nantang langit. Nah, nah. Ya, tidakkah dia punya sesuatu minyak rambut atau apa yang uh, menenangkan rambut kepalanya, tidak jegrak semacam itu. Namun biarlah rambut itu tenang, tidak nah, uh, kemudian jelek semacam itu. Nabi tegur orang yang rambutnya tidak diurusi, tidak teratur, itu ditegur oleh Nabi saw. Dan Nabi juga melihat ada seorang yang lain wa ya wasih khotun, dan dia memakai pakaian yang kotor. Maka Nabi tegur. Amma kana yajidu ma'an yaksilubi thawbahu. Tidakkah dia punya air yang bisa dipakai untuk mencuci kainnya? Maka Nabi tegur orang yang memakai uh, pakaian yang kotor. Ketika Nabi menegur orang yang memakai pakaian yang kotor, maka mungkinkah Nabi sendiri pakaiannya pakaian yang kotor? Tentu jawabannya tidak mungkin. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya uh, kalimat yang terakhir itu kalimat yang bermasalah. Adapun kalimat uh, sebelumnya maka tidak masalah. Ya, secara umum, secara makna benar. Demikianlah Nabi SAW. Nabi itu suka memakai minyak rambut. Nabi itu suka menyisir jenggotnya dan rambut kepalanya. Dan Nabi suka pakai kona setelah pakai minyak rambut. Itu adalah e, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawala wa la quwata illa billahi wa ba'd. <clears throat> kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya adalah eh, hadis yang ke-34 dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan Ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna menyukai mendahulukan yang kanan fituhurihi ketika beliau bersuci ida tatahara ketika beliau bersuci demikian juga suka mendahulukan yang kanan fitarjulihi dalam bersisir beliau ida tarajjala ketika beliau bersisir Ufinti alihi dan ketika memakai sandal idan ta'ala ketika beliau pakai sandal. ya penjelasannya hadis ini dibawakan juga oleh Imam Bukhari di sahihnya dan di sana terdapat tambahan keterangan wa fi sya'nihi kullihi. Nabi menyukai mendahulukan yang kanan dalam semua urusan beliau. Maka ingkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna artinya sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan memulai dengan yang kanan. Ketika beliau bersuci artinya ketika beliau berwudu maka beliau mulai dengan yang kanan. Beliau basuh tangan yang kanan sebelum tangan yang kiri. Demikian juga beliau basuh kaki yang kanan sebelum kaki kiri. Demikian juga dalam masalah bersisir. Artinya idza rajala sya'ra ra'sihi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisiri rambut kepalanya maka bada'a bisikil aiman maka Nabi mulai dengan belahan yang kanan sebelum belahan yang kiri. Demikian juga Nabi mulai dengan belahan yang kanan ketika beliau memberikan minyak rambut untuk rambut kepalanya. Dan demikian juga e, ketika bersandal, artinya jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memakai dua sandal beliau, maka beliau mulai dengan telapak kaki kanan sebelum telapak kaki kiri. Demikian juga asyaknu keadaan dan sikap beliau fi kulli makana mimba bitakrim dalam segala hal yang itu adalah babnya adalah bab memuliakan maka beliau akan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Semacam masuk masjid, makan, minum, berjabat tangan, ye, menerima barang dari orang lain, menerima barang da, uh, menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain dalam memakai kain. Dan dalam kebalikannya, yang itu hal yang merupakan bukan bab pemuliaan, maka beliau mendahulukan yang kiri semacam masuk al-khala, toilet, keluar dari masjid, imtihad demikian juga ketika beliau membuang dahak, maka beliau gunakan kaki eh, tangan kiri dan semacam itu. Kemudian hadis uh, yang ke-35 dari sahabat Nabi Abdullah ibn Mughafal. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersisir ila riban kecuali kadang-kadang. Ya, di sini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di Jami'na dan di sanatnya terdapat Al Hasan Al Basri waqat an ana dan beliau ya, an ana menggunakan kata an dan beliau eh, Al Hasan Al Basri jika menggunakan kata an maka beliau ini mudallis Eh, sehingga riwayatnya bermasalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersisir ila riban kecuali kadang-kadang. Ai ila hinan mimba dihinin kecuali satu waktu setelah beberapa waktu. Maka maksud hadis ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjadikan urusan bersisir rambut kesibukan yang menyita waktunya. Surlahu asaril. Namun hendaknya seorang muslim dalam masalah persisi rambut itu bersikap pertengahan. Tidak dia yuhmil, tidak dia sepelekan, tidak dia yuhmil ihmal artinya tidak mengurusi bil kuliah secara total. Namun juga jangan dijadikan sebagai daidan, sebagai gembar-gembor artinya sebagai aktivitas uh, tadi surlu sahil kesibukan yang menyibukkan. Dan hadis yang terakhir tentang dibab sisiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Humaid ibn Abdurrahman dari salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ya tarajjalu Nabi itu ya tarajjal bersisir namun riban kadang-kadang. Kalau tadi perkataan Nabi, kalau ini menceritakan perbuatan Nabi. Di sini sahabat yang tidak kita ketahui dan kaidah dalam ilmu hadis atau sahabi la taduru. Tidak diketahuinya nama sahabat yang dimaksudkan tidak mengapa. Karena semua mereka itu adalah orang-orang yang bagus agamanya. Yeah kaidah alusunnah tentang para sahabat as-sahabatu kulluhum udul walaisu bimaksumin semua para sahabat itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, walaisa walaisu bimaksumin, namun person sahabat bukanlah orang-orang yang maksum dari kesalahan dan kekeliruan. Maka di sini diceritakan perbuatan Nabi, bahasanya Nabi itu bersisir riban kadang-kadang Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersisir hinan wa yatruku hinan. Bersisir pada satu waktu, kemudian tidak bersisir di waktu yang lain. Artinya Nabi tidak merutinkan setiap saat bersisir, namun Nabi juga bukanlah orang yang cuek terhadap rambutnya sehingga tidak pernah disisiri. Ini isi hadis-hadis yang ada di bab ini, bab yang keempat dari Sama'il Nabi. Adapun penjelasan sanatnya ya, kita ambilkan dari Mawahib Muhammadiyah. Jadi Mawahib Muhammadiyah ada mukaddimah tentang masalah menyisir rambut disampaikan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani Wahwa mimba bin nadhafah an nadabasharu syar'u ilaihi. Menyisiri rambut itu babnya adalah bab kebersihan dan itu satu hal yang dianjurkan oleh syariat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man kana lo sya'ron fal yukrimhu. Siapa yang memiliki rambut, maka adalah dia memuliakan dan mengurusi rambutnya. Dan di antara bentuk mengurusi rambut adalah menyisirinya. Di antara bentuk menyisir uh, eh, memuliakan rambut adalah memberikan uh, minyak rambut untuk rambut kepalanya. Adapun hadis larangan untuk bersisir ilariban riban kecuali kadang-kadang maka yang diambil itu bukan teksnya berarti uh, yang dipahami bukan e, tidak kaku pada teksnya, kadang-kadang berarti nanti seminggu sekali atau dua kali saja. Bukan demikian, namun al-murad bihi tarkul mubalaghah fit Namun yang dimaksudkan adalah tidak over dosis dalam tarafu dalam memberikan kenikmatan atau e, memberikan kenyamanan untuk rambut kepala. Apa itu tarafuh yang terlarang? maka bersisir yang terlarang adalah al mushir bi annaha min hawa nafsi yang menunjukkan bersisir itu telah jadi e, hobinya dan Nabi maksudkan Nabi isyaratkan dengan hal ini untuk mengisyaratkan bahasanya fitandhi fil batin aula bahasanya membersihkan bagian batin Ya, hati itu yang lebih utama, itu yang harusnya dikedepankan. Ya, kemudian hadis yang pertama tadi di bab masalah bersisirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis dari ibunda Aisyah radhiallahu anha. Ya, Al Hafidh At Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ishaq Ibn Musa al-Ansari <clears throat> Ya, beli, uh, ada sana Ishaq ibn Musa, ibn Abdullah ibn Musa ibn Yazid al-Ansari, Abu Musa al-Madini. Qal hadasana Ma'an ibn Isa. Ma'an ibn Isa al-Ashja'i. Ya, Abu Yahya al-Madini, ahadu a'immatil hadis, salah satu ulama hadis dan beliau ini Ma'in ibn Isa ini ya, ketika beliau di masa beliau belajar beliau adalah muridnya Imam Malik wa kana yatawassadu utbatal Imam Malik di antara hal yang menarik tentang beliau beliau ini ya, menjadikan E, depan pintunya Imam Malik sebagai tempat beliau untuk tiduran. Maka beliau adalah seorang yang mulazim, seorang yang e, betul-betul menyertai Imam Malik kemana beliau pergi. Maka beliau ya, tidurnya itu di depan pintu rumah Imam Malik. Ya, sehingga uh, beliau tidak menyanyiakan kesempatan untuk belajar bersama Imam Malik meskipun sambil menemani jalan ke masjid atau yang lain. Falayal fadu bisyain ila bahwa Kemudian tidaklah Imam Malik mengatakan sesuatu kecuali beliau catat. Kata Ibnu Madini, akhwaja ilayna ma'an ma'an ini telah menyampaikan kepada kita 40 ribu pertanyaan, 40 ribu permasalahan, yang 40 ribu fatwa yang dia dengar dari Imam Malik. Ya, maka eh, perkataan-perkataan Imam Malik beliau catat sampai beliau mengumpulkan 40 ribu fatwa Imam Malik tentang berbagai masalah. Maka beliau mengambil hadis dari Imam Malik, dari Ibn Abi Dhi'ab dan yang lain. Kalau eh, hadasana Malik Ibn Anas. Eh, di sini Ma'an Ibn Isa mengatakan hadasana Malik. Itu Malik Ibn Anas, Imam Malik. Imam Darul Hijrah, Imam Madhab. An Hisham bin Urwa. Dari Hisham bin Urwa. Ini kemarin telah kita bahas. Hisham bin Urwa dan kakaknya Urwa bin Zubair. Ini dari bibiknya yaitu Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Ya, Ibunda Aisyah menceritakan kalau beliau menyisiri rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau uh, haid. Maka kalau di sini Mawahib Muhammadiyah dikatakan dalam hadis ini terdapat dalil anjuran menyisir rambut kepala. Lantas dikiaskan dengan itu anjuran untuk menyisiri jenggot. Kemudian eh, hadis ini dalil sucinya tangan wanita haid e, dan anggota badan yang lain selama tidak terkena darah haid. Dan ini adalah ijma ulama. Kemudian hadis ini dalil tidak makohnya e, berdekat-dekat dengan wanita yang dalam kondisi haid. Kemudian hadis ini dalil bolehnya memanfaatkan dan menggunakan istri asalkan dia mau untuk menyisiri rambut kepala suaminya. Dan hadis ini dalil yang bari lil ma'rah selayaknya seorang istri itu melayani suaminya secara langsung. Karena Ibunda Aisyah sendiri yang menyisir rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua hadis dari Anas. Eh, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Yusuf ibn Isa ya, kal hadasana Waqi' kal hadasana Arabi' ibn Sabih dari Yazid ibn Aban Ar-Qasi dari Anas Ya, Yusuf bin Isa ibn Dinar Azuri Al-Maruzi Abu Ya'qub. Wafat tahun 249. Akhbarana Waqi' Qal akhbarana Arabi' <clears throat> Ibn Sabih As-Sa'di Al-Basri. Ya, beliau ini Rabi' Ibn Sabih ini ya, wafat tahun 160 Hijriah dan disampaikan di sini ada keterangan yang mengatakan bahwa awaluman sonafal kutuba dan beliau adalah orang yang pertama kali ya, menulis buku eh, alam apa buku pertama yang beliau tulis dan yang dimaksudkan dari Yazid ibn Abban ar nisbah kepada Raqasah Raqasah dan Raqasah itu adalah anak perempuan Qais ibn Tha'labah. Wa kana abidan zahidan dan beliau adalah seorang ahli ibadah dan seorang yang zuhud. Namun tadi disampaikan dia adalah rawi yang dhaif, Yazid ibn Aban al-Qas wa dhaif. Dia adalah rawi yang dhaif. Dari Anas bin Malik Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis dari Ibunda Aisyah. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Hanad ibn Siri Kala hadasana Abul Ahwas an Ash'ath ibn Abi Sya'tha dari ayahnya dari Masruq dari Aisyah. Maka dari Hanad ibn uh, ibn Siri Kala akhbarana Abul Ahwas. Abul Ahwas ini nama aslinya adalah Aun bin Malik. Nama aslinya adalah Awan bin Malik ibn Fadolah. Lahu arba'atu alaf ya hadisin dan beliau adalah ulama eh, hadis yang banyak riwayatnya. Beliau punya 4000 hadis. Dinilai fikah oleh Az-Zuri dan Ibnu Ma'in. Dari As'ad, As'ad secara bacanya seperti Akram, berarti As'ad. Ibn Abi Sya'tha Al-Kufi dari ayahnya. Ayahnya namanya Sulaim ibn Aswad ibn Handolah al-Muharibi al-Kufi dari Masrok. Masrok ini Masrok al-Hamdani. Ada seorang tabi'in yang cukup sering akan kita baca di riat-riat hadis yang namanya Masrok. Masrok tentu secara bahasa artinya korban pencurian. Ya, korban pencurian. Kenapa? Eh, beliau disebut Masrok dia ini Masruq ibn Ajda' Suriqa fisirarihi. Dia itu diculik di masa kecilnya. Thumma wujida. Setelah itu ditemukan. Pernah keculik, pernah diculik orang, kemudian diketemukan. Fasumia bi. Akhirnya dinamai Masruq. Thikotun imamun. Dia adalah seorang rawi yang thikoh. Imam min a'lam al-kibar. Dari Aisyah. Itu, itu sebab kenapa masruk disebut masuk. Ya, kemudian di di Mawahib Muhammadiyah terdapat faedah kutipan perkataan Nawawi di Sarah Muslim. Bahasanya ulama sepakat mendahulukan yang kanan dalam wudhu adalah sunnah. Siapa yang menyelisihinya maka dia tidak mendapatkan keutamaan meskipun wudhunya adalah wudhu yang sah. Maka kanan mendahulukan yang kanan dalam wudhu satu hal yang dianjurkan dan bukan satu kewajiban. Kemudian eh, hadis yang keempat hadis dari Abdullah bin Mughafal Tirmidzi mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar ya, Muhammad bin Bashar berarti Bundar Qala hadasana Yahya ibn Sa'id an Hisam ibn Hasan dari Al Hasan Al Basri dari Abdullah bin Mukhafal. Ya, ya, Muhammad bin Bashar mengatakan <clears throat> Akhbarana Yahya bin Sa'id Yahya bin Sa'id ibn Faruq. Yeah. Karena Yahya ibn Sa'id imam imam zamanihi. Yahya bin Sa'id itu adalah imam di zamannya imam dalam masalah hafalan, dalam masalah warak dan zuhud. Wawalladhi rasam rasama li ahli al-Iraq al hadis. <clears throat> Yahya Ibn Said inilah yang ya, menggariskan kepada orang-orang Irak untuk mencatat hadis. Karena yakifu baini yadaihi, beliau ini adalah gurunya Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in serta Ibnu Madini. Yahya ibn Sa'id, ibn Farukh, ini gurunya Imam Ahmad, ibnu Ma'in, gurunya ibnu Madini. Yas'alunahu anil hadis. Beliau-beliau ini tanya, tanyanya kepada Yahya bin Sa'id masalah hadis. Haibatan lahu wa ijlalan sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan. Dan tentang uh, tentang beliau di antara hal yang menarik tentang beliau beliau ini akoma arba'ina sanatan beliau ini selama 40 tahun yakhtimul qur'ana fi kulli yaumin wa lailatin sehari semalam itu khatam Al-Qur'an selama 40 tahun setiap hari khatam Quran walam futhu az-zawalu fil masjid arba'ina sana. Dan beliau tidak pernah tertinggal eh, kemudian menjumpai eh, tidaklah tertinggal zawal ketika sudah di dalam masjid selama 40 tahun. Selama 40 tahun beliau sudah di masjid sebelum waktu duhur tiba. Selama 40 tahun beliau sudah posisinya eh, sudah di dalam masjid sebelum zawal. Sebelum zawal. Beliau lahir tahun 120 Hijriah, wafat tahun 198. Dari Hisam ibn Hasan, dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini nama ayahnya Yasar. Dan ibunya adalah budak perempuannya, Ibunda Ummu Salamah radallahu anha. Ibunya adalah budak perempuan milik Ummu Salamah. Ya, maka dia dari keluarga budak. Fakana idha baka fi dan ketika kecil ketika masih bayi Hasan ini ketika dia nangis ya, maka e, ibunda Ummu Salamah mengambilnya kemudian meletakkan nenennya teteknya di mulutnya bayi Al Hasan Al Basri lantas keluarlah air susu Lantas keluarlah air susu. Oleh Karena itu eh, sejumlah ulama mengatakan eh, tentu alasan Basri terkenal dengan kata-kata hikmahnya, kata-kata nasihat-nasihatnya. Ya, maka disampaikan bahasanya ya, kalimat-kalimat ya, hikmahnya Hasan Al-Basri ini disebabkan karena minum air susunya Ibunda Ummu Salamah radallahu anha. Faibar kufihi maka dia diberkahi seorang imaman sehingga beliau jadi ulama besar ilman wa amalan bukan hanya di bab ilmu non dalam masalah juga di bab amal wa min kibari tabi'in beliau ini termasuk kibar tabi'in buktinya karena beliau bertemu dengan 130 sahabat beliau lahir dua tahun tersisa dari khilafah Umar wafat di Basrah tahun 110 dalam usia 88 tahun. Dari Abdullah bin Mughafal Al-Muzani, seorang sahabat yang terkenal, beliau termasuk ashabis sejarah, termasuk yang mengikuti Bayatul Ridwan di bawah pohon. Eh, beliau mengatakan, akulah yang mengangkat, menggeser daun-daun pohon agar tidak mengenai Nabi saw saat Bayatul Ridwan. Dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk kota Mekah dan bertakbir ketika masuk kota Mekah saat penaklukan kota Mekah. Yang pertama kali masuk dan takbir adalah Abdullah bin Mughafal. Wafat di Basrah tahun uh, 50 uh, 57 Hijriah. Ya. Dia membawakan hadis tentang larangan bersisir kecuali kadang-kadang di sini di, ada kutipan di Mawahib Muhammadiyah ada kutipan perkataan al Qadi Iyad tentang makna hadis ini. Kata Iyad yang dimaksudkan adalah larangan terus-menerus menyisiri rambut dan memberi minyak pada rambut kepala terus-menerus. Ya, namun jika orang itu boleh jadi dua hari berturut-turut, tiga hari bersisir karena memang perlu, karena dia kerja, eh, kerja di luar rumah, kemudian rambutnya lebat dan dia perlu bersisir. dan setelah itu dia uh, kemudian beberapa saat sehari atau uh, sehari misalnya kemudian berhenti maka tidak masuk dalam hadis ini. Karena yang dilarang adalah terus menerus bersisir. Lianna muadzafatahu karena terus menerus bersisir tus'air menunjukkan bisidatil im'an fi zinah wa tarafu. Kalau orang itu sangat perhatian dengan masalah berdandan. Eh, Wadhalika sa'nun nisa dan itu adalah sifat wanita. Dan itu sifat wanita. Kalau wanita memang ya semestinya tiap hari berdandan, bersisir. Jadi ini larangan ini tertuju untuk laki-laki. Berdasarkan perkataan Qadiyat. Ya, Maka larangan yang ada dalam hadis ini tertuju untuk laki-laki. Eh, yang, yang maknanya pesan di antara pesan kandungannya adalah supaya laki-laki tidak serupa dengan perempuan. E, Ibnul Arabi pernah mengatakan berturut-turut dalam bersisir, ya, setiap hari bersisir tasonnoon. Maka itu satu hal yang dibuat-buat. Nggak perlu. Watarkuhu namun nggak pernah bersisir tadanusun itu bikin kotor, bikin tidak bersih. Wa buhu sunnatun. Nah kadang-kadang, nah itu yang pas. Itu yang sesuai. Kemudian eh, hadis yang terakhir dari salah satu sahabat. At-Tirmidzi mengatakan, Hadasana Al-Hasan ibn Arafah. Ini, Arafah bacanya seperti Hasanah, yang berarti Arafah, Al-Abadi, Ya, kalau hadasana Abdul Salam ibn Harab. Ya, Abu Abdul Salam ibn Harb ini wulida lahir di masa hidupnya Anas bin Malik. An Yazid ibn Khalid ibn Abi Khalid. Ya. Lainnya ada Thiqatun Abidun. Ada seorang ahli ibadah. Namun di dunia hadis beliau adalah Thiqah. Dan beliau luar biasa uh, dalam bidang hadis karena yahfadu arba'atan wa isrina alfa hadisin. Hafalan hadisnya adalah eh, uh, 24 ribu hadis. Sijri mengatakan marwaitu akhsya'a lillahi minhu. Aku belum pernah melihat orang yang lebih khusyuk daripada beliau ini. Yazid Ibn Khalid Ibn Abi Khalid. Mahadornahu kami tidaklah hadir berada di dekat beliau kemudian beliau menyampaikan satu hadis yang mengandung ancaman maka fantafak nabihi maka kami mendapatkan manfaat dari sikap beliau dari kalian pada hari tersebut menal buka karena menangis maka beliau setiap kali membacakan hadis yang berisi ancaman itu pasti menangis terharu beliau adalah seorang yang lembut hatinya dari Abul Ala yang nama aslinya adalah Dawud ibn Abdullah Al-Audi. Nisbah kepada Aud ibn Mus'ab. Dari Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf. Ini anaknya Abdurrahman bin Auf. Ini Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf. Bapaknya adalah Abdurrahman bin Auf. Ummuhu Umul Kulthum. Ibunya adalah Umul Kulthum bintu Utbah ibn Abi Mu'id. Dari salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian uh, kita tambahkan sedikit di bab selanjutnya bab yang kelima tentang ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bab ini semisal dengan bab-bab sebelumnya muta'alikun berkenaan dengan gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasyaib dan yang namanya uban adalah perubahan warna rambut dari warnanya asli yaitu hitam atau yang lain kepada warna putih. Musanib yaitu At-Tirmidzi rahimahullah taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan uban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah dijumpai di rambut kepala Nabi dan jenggotnya uban? Jika ada berapa jumlah ubannya Nabi itu yang akan dibahas. Ya, dan Nabi itu beruban, namun jumlah ubannya Nabi itu sedikit. Ya, jumlah ubannya Nabi itu sedikit nanti akan kita dapatkan. Jumlah ubannya Nabi itu cuma 14 helai saja di rambut sama kepala dan di jenggotnya. Cuma 14 helai tersebar dari jenggot dan rambut kepala. Bisa dihitung sampai-sampai eh, ini berarti sedikit. Wala tidaklah dan yang ditunjukkan oleh sejumlah hadis yang sahih dan musannif yaitu Tirmidzi membawakan sejumlah hadis tersebut di bab ini bahasanya uban yang dijumpai di rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'un yasirun jiddan sedikit sekali nubadun qalilatun sejumlah yang sedikit dan itu pun tersebar di tiga tempat Sebagaimana diisyaratkan oleh Anas bin Malik radhiallahu anhu, Anas mengatakan, "Lam yakhtabit lam yakhtabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewarnai ubannya, tidak menyemir ubannya. Inna maka al-bayadu putihnya uban itu uh, ada di anfaqah. Ya, anfaqah itu rambut di bawah bibir. Ya Wafi sedekain dan di sedek ya, sedekain itu pelipis ya, antara daun telinga sampai dahi. Di sini eh, sinubadun dan ada beberapa kelintir uban di rambut kepala. Sudekon itu wilayah antara daun telinga antara mata sampai daun telinga. Ada yang menjelaskan sampai uh, tonjolan uh, eh, tonjolan dahi. Di sini disampaikan sampai mata. Anfaqah itu adalah rambut yang terletak antara dagu dengan bibir bawah. itu Rambut yang ada di bibir bawah itu namanya anfaqah. Ya, maka cuma sedikit dan itu pun tersebar di tiga tempat. Ya, kita lihat uh, kemudian riwayat yang pertama ya, dari kota ada aku bertanya pada Anas bin Malik, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyemir ubannya? Maka Anas mengatakan lah ya belum dalika. Eh, uban Nabi tidak sampai level perlu disemir. Tidak sampai level perlu disemir. Semir itu kan kalau banyak-banyak lah. Kalau cuma ya, segelintir ya tidak perlu disemir. Inna makana syaiban adalah uban Nabi saw Alaihi Wasallam itu fi sudghai di dua pelipisnya. Akan tetapi yang e, menyemir rambutnya adalah Abu Bakar. Beliau menyemir rambutnya dengan hina dan dengan katam. Iya. Nah, demikian diatkan oleh Tirmidhi di Sama'il, di catatan kaki, hadis ah, ini juga diatkan oleh Al-Bukhari. Jadi sahihnya dengan redaksi, ya, Syai'un sebagai ganti Syaiban. Tadi ina makana Syaiban, kalau di riwayat Bukhari, ina makana Syai'un. Dan tanpa kalimat, akan tapi Abu Bakar menyemir rambutnya. Demikian juga diatkan oleh Muslim dari jalur Ibn Sirin dari Anas. Dan di akhirnya dikatakan, bahasanya Abu Bakar dan Umar menyemir rambutnya dengan hina wal katam. Maka semiran dengan hina dan katam dinisbatkan kepada Umar. Maka di sini kota ada bertanya kepada Anas radhiallahu anhu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya? Artinya apakah terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan semir rambut? Khitab, khidab adalah mengubah warna uban dengan menggunakan hina, dengan menggunakan daun pacar, atau tumbuhan namanya katem atau semacam itu. Anas mengatakan ubannya Nabi tidak perlu sampai level perlu disemir. Ini artinya mawujida apa yang dijumpai dari ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit sekali, sehingga tidak perlu Nabi sebagai pemilik uban tidak perlu menyemirnya baik dengan hina ataupun katem. Ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma sedikit di pelipisnya. Ai inama hanyalah uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit sekali di dua pelipis Nabi. Dan telah lewat hadis Anas yang diatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ada tiga tempat, ada tiga lokasi di sini, di situ ada ubannya Nabi, pelipis, anfaqah, sama sedikit di rambut kepala. Nah, Abu Bakar lah yang menyemir ubannya dengan hina dan katam. Artinya, Abu Bakar radhiallahu anhu lah yang mengubah ubannya yang ada pada dirinya dengan menggunakan daun pacar dan katam. Hina dan katam huma sejarotan ma'rufatan. Hina dan katam adalah dua eh, jenis tumbuhan yang terkenal digunakan fisabr untuk menyemir uban wa lawan dan mengubah warna uban. Kalau daun pacar yugayir syaiba itu akan mengubah warna uban ilal humrah menjadi merah. Sebagaimana terdapat dalam Eh, sedangkan katam yugayiruhu ila sawat mengubah uban kepada warna yang cenderung hitam dan gelap. Nah, kemudian Fa'idha jama'a bainahuma, maka jika digabungkan di antara keduanya, ada materi dari paca, uh, eh, hina, dan ada dari katam, ya, bi'ayudha qadran minal hina, diletakkanlah di satu tempat, eh, sedikit hina, kemudian sedikit dari katam, sebagaimana terdapat dalam hadis ini dan yang lainnya, maka taghayyara akan berubahlah warna uban, ila launi wasatin ke warna pertengahan antara hitam dan merah maka tidak hitam polos karena terdapat larangan mengubah uban dengan warna hitam. Namun juga tidak ahmar sirfan merah polos. Namun antara itu. Maka di sini dikatakan bahasanya wawu di sini artinya menunjukkan campuran. Abu Bakar itu khotobah pilih hina wal katam bukan gantian. Ya, kadang pakai hina, kadang pakai katam bukan demikian. Namun dipahami wawu di sini menunjukkan campuran. Jadi hina sama katam dicampur. Ya, merah sama hitam dicampur. Nah, nanti kemudian uh, terjadi warna pertengahan. Itu yang dimaksudkan. Maka dalam hadis ini Anas meniadakan, ya, menegasikan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambut kepalanya atau jenggotnya. Dan nanti akan datang isyarat ada ada riwayat yang lain ilah khilafi sahabah fidalik terdapat perselisihan di antara para sahabat, apakah Nabi menyemir rambut kepalanya ataukah tidak. Versinya Anas, Nabi tidak menyemir rambut kepalanya. Namun nanti akan ada versi yang lain yang mengatakan bahasanya Nabi menyemir rambut kepalanya. Di hadis yang kedua, dari Thabit Al-Bunani yang tadi, dia adalah muridnya Anas bin Malik selama 40 tahun. Dari Thabit Al-Bunani dari Anas. Kal Anas mengatakan, aku tidaklah menghitung di kepala Rasulullah SAW dan jenggotnya, kecuali cuma ada 14 helai uban saja. Di kepala dan di jenggot. Ada 14 helai saja. Di sini juga dilihat kelimam Ahmad. Maka dalam hadis ini Anas radhiallahu mengkabarkan bahasanya uban yang dijumpai di rambut kepala Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan jenggot Nabi itu sedikit sekali. Ya, angkanya itu cuma sampai 14 helai saja. Terdapat dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Rabi'ah ibn Abdurrahman dari Anas radhiallahu anhu Anas mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan sang nabi dan tidak ada di rambut kepala dan jenggot nabi tidak ada 20 helai rambut yang berwarna putih. Artinya tidaklah sampai jumlah uban di rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jenggotnya tidaklah sampai angka 40 helai. Eh, uh, 20 helai. Dan tentu angka ini teranggap sedikit sekali. Oleh karena itu Anas mengatakan dalam hadis yang telah lewat, ya, ubannya Nabi itu tidak sampai derajat perlu disemir. Artinya alamnya belum ubannya Nabi tidak sampai bilangan jumlah ubannya tidak sampai pada angka yang memerlukan untuk disemir likillatihi karena terlalu sedikit. Maka di satu hadis di, di hadis riwayat Tirmidzi di Samail dan riwayat Imam Ahmad ditegaskan kalau itu cuma 40 helai. Kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan tidak sampai 20. Dan ini tentu tidak bertentangan karena 14 itu tidak sampai eh, uh, 20, ya kan? 14 itu berarti belum sampai angka 20.